Siapa Mas? lo iya. ya Nun. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Samsudin Umar dari Benjeng Gresik. Cak iya. Nun pertanyaan lo niki singkat lan padat. kurung di ngerti singkat padat setiap diomong saya singkat ngono. Ya, Cak Nun. Carane ngenek noarek wedok gue kepo Cak Nun. Nun sewu Sadun. Kilen Sadun. Nggih, padahal kula niki pendukunge kathah penanyane Sadun. Kula niki lho Canun, yo ya gawe arek. Tapi kok lapo saben seneng arep wedok kok pasti ditolak niku lho Canun. Pernah satu jawaban saya feeling kepada seorang wanita dan jawabannya sangat menyakitkan ibaratnya kula niki seneng arwedo jawaban ini ya o oh, canun malah aku dijawab ini canun awakmu seneng aku mbok yo ngoco dhisik pada suatu hari hati saya itu nelongso terkadang delok neng jowo iku ana wong lanang welek sing wedok ayu Pada apakah ini sebuah keadilan Kulo mboten nyinggung sampean canun ngapunten Kulo mboten nyinggung sampean nggih ngapunten canun nggih niki kan cuma nggih nggih ngapunten niki mawon Nun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Allah awakmu gak nggawa kaca mau <laughs> sudah cukup eh gak er, gak ero carane iki karepmu iki magic ta ya saya eh, aduh gak iso jawab aku kon sampai diomongno mbok ngilose ngono kan mergo mesti kon salah omong Wanita mengetahui engkau mencintai atau tidak tidak harus pakai kata-kata. Kalau perlu tidak pakai kata-kata, tapi setiap dari gejala dari wajahmu dan perilakumu dia akan tahu dia mencintaimu kan begitu. Kata ikoniku niku ngetarani kaya jago memeti ini kok put-put-put nang nang babon niku ketoke. Saya kira dia tidak serius bertanya itu, dia menikmati bertanya itu gitu kan ya dan modus modus untuk salaman aja ya.